Kita masih dalam pembahasan ucapan beliau poin yang keempat di sini beliau mengatakan wa yusbituna anna lahu wajhan ahlul hadis atau imam ahlul hadis para salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah menetapkan wajah bagi Allah wasam'an pendengaran wabasaran penglihatan wa ilman ilmu wa kudratan kekuasaan wa kuwatan kekuatan, wa izzatan, kemuliaan, wa kalaman dan ucapan. Ini diantara sifat-sifat yang ditetapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ini sebagian kecil saja. Masih banyak sifat-sifat Allah yang lainnya. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Ismail mengatakan, La ala ma yakuluhu ahlu zairi minal mu'tazilati wa ghairihim bukan seperti yang diucapkan oleh kelompok-kelompok sesat baik kelompok Mu'tazila atau selain mereka. Ikhwani fillah rahimani wa Rahmukumullah. Di sini ingin kita jelaskan sedikit ya dari buku yang merupakan sebetulnya salah, ya kitab ini syarah etikot aimatil hadis ya sebetulnya ingin sekali kita membacakan buku ini syarah ya syarah daripada kitab ini. Kalau kitab ini kecil sekali, sarannya seperti ini. Cuma nggak tahu berapa tahun kalau kita baca buku setebal ini. Namun ya kita nukis sedikit-sedikit ya ucapan-ucapan yang kita anggap diperlukan. Ya sekali lagi ya, kita selalu merujuk kepada sarah-sarah para ulama bukan kita mensarah sendiri. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam syarah di sini disebutkan oleh ya pensarah yaitu Syekh Hamad bin Ibrahim bin Muhammad Al Asman, Ya, sekali lagi pensarah kitab ini namanya Hamad bin Ibrahim bin Muhammad Al Utsman dari Kuwait. Beliau mengatakan tentang ucapan Imam Abu Bakar Ismaili tadi bukan seperti yang diucapkan oleh kelompok-kelompok sesat baik dari Mu'tazilah ataupun selain mereka. Kata beliau, Fabada an dakar al-musannif anna al hadis yusbituna lai wajihan wa sam'an wa basaran wa ilman wa kudratan wa kuatan wa izzatan wa kalaman wa adillah adillata min al Qur'an atafa bitanbih ala anna ma yusbitu al-sunnah fi sifat laisa kama yusbitu al-mubtadi'ah. Eh setelah Al-Imam Abu Bakar Ismaili menyebutkan tentang akidah para imam al-hadis tentang penetapan mereka sifat-sifat Allah tadi, ya sifat wajah, pendengar dan seterusnya. Beliau mengingatkan kita, memperingatkan kita bahwasanya apa yang diucapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah tentang sifat Allah itu berlainan dengan ucapan ahli bid'ah. Wa qaidatu ahli sunnah fi dalik jami'an amiruha kama jad bila kaifin. Kaidah ahli sunnah dalam masalah sifat yaitu mereka sepakat mengatakan berlakukanlah ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat seperti apa adanya sesuai dengan dohirnya tanpa dibagaimanakan. Kemudian di sini beliau membawakan banyak ucapan ulama salaf tentang hal ini. Di antaranya Imam Al Auza'i mengatakan, "Idza balagoka an Rasul sallam hadisun fala tadhunanna ghairahu." apabila telah sampai kepadamu sebuah hadis yang sahih dari Rasul SAW maka jangan ya dipahami selain dari dohir hadis tersebut fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana muballighan ar-rabbih karena Rasul SAW hanya menyampaikan kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang beliau sampaikan sesuai dengan dohirnya. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimallah seorang ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Kullu syai'in wasafa Allah bi nafsahu fil Qur'an fa qira'atu tafsiruhu la kaif wa la misl." Setiap sifat yang Allah sifati dirinya dengannya dalam Al-Qur'an, maka dohir dari lafaz itulah tafsirnya ya tanpa kita membagaimanakan tanpa kita menyerupakan dengan makhluk-makhluknya Ditambahkan lagi di sini ucapan Al-Hafidh Abu Ahmad Muhammad ibni Ali Al-Karji rahimallah beliau mengatakan kullu sifatin wasafallah binafsahu au biha nafsahu au wasafahu biha nabiyuhu fahiya sifatun haqiqatan la majazan. Setiap sifat yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang disifati oleh Rasul SAW maka itu adalah sifat yang hakiki ya bukan majaz Eh, bukan seperti kelompok asharia atau yang lainnya mengatakan bahwasanya bal yadahuma besutatan itu majas, bukan tangan hakiki, namun itu adalah ya artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi berlainan dengan akidah atau kaidahnya ulama salaf imam-imam ahli al-hadis kita tambahkan lagi seorang ulama al-sunnah yang bernama Abul Qasim al-Asbahani yang hidup pada abad 6 Hijriah. Beliau mengatakan famadhabus salafi rahmatullah alaihim ajma'in isbatuha wa ijra'uha ala zahiriha madhab salaf semoga Allah merahmati mereka semuanya yaitu menetapkan eh sesuai dengan dohirnya Eh, menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Wa nafyul kaifiyati anha dan menafikan membagaimanakan sifat tersebut. Fahada ijma'un ma'lumun mutayakinun inda jam'i ahli sunnah wal hadith. Ini adalah ijma' yang sudah dimaklumi, yang sudah diyakini oleh semua ahli sunnah dan al hadith. Ini kalau ahli sunnah yang apa? asli, bukan yang imitasi, bukan yang KW ya. Yang ahli sunnah wal jamaah yang asli. Karena yang banyak ya KW-KW dari ahli sunnah wal jamaah. Ini lain yang kita sampaikan di sini yang asli, yang murni madhab salaf. Ya, sekali lagi ini bukti-bukti bisa dilihat dalam kitab Usul etikot Ahlussunnah wal Jamaah oleh Al Imam Al Alikai rahimallahu taala. Kemudian beliau mengatakan, eh, pengarang mengatakan, wasalaf lam yaktafu bidikri aqidatin faqat ma'adzuhuril aqaid an mudodatilaha. salah Salafus tidak mencukupkan diri dengan hanya menyebutkan akidah mereka namun sekaligus mengkantor membantah kelompok-kelompok sesat. Wa inna maqalu wa asbatu aqidatahum wa asbatu sifat ma tahzir mimma khalafaha. Eh, sekali lagi selain mereka menyebutkan tentang akidah yang soeha, mereka juga membantah akidah-akidah sesat. Ini sekali lagi jalannya salafus soleh tidak cukup amar ma'ruf namun juga nahi mungkar. Tidak cukup menyeru umat kepada tauhid namun juga memperingatkan umat dari syirik. Tidak cukup menyeru umat kepada sunnah namun juga memerangi kebitahan, mengingatkan umat akan bahaya kebitahan kata tajiduhum yakulun min ghairi tafsirin wala mana. Oleh karena itulah ahli sunnah wal jamaah ulama salah mengatakan kita tetapkan apa adanya tanpa tafsir, tanpa makna. Namun apa maksudnya di sini? Apakah seperti kelompok sesat yang mengatakan kita serahkan maknanya kepada Allah? Tidak. Yuriduna min ghairi tafsirin wala al mu'tazilah. Yang dimaksud di sini adalah kita tidak memahami ayat-ayat sifat, hari-hari sifat seperti yang dipahami oleh kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazila, Jahmiyah ataupun Asy'ariyah. Jadi ini yang banyak disalahpahami oleh sebagian al-bidah. Ya, dikira bahwasanya al-sunnah salafus saleh itu menyerahkan mana sifat kepada Allah. Nauzubillah min dalik. Salafus saleh mereka mentafsirkan, memahami ayat-ayat sifat, hari-hari sifat seperti kata Imam Malik, al-istiwa maklum, arti Allah bersemayam itu sudah dimaklumi dalam segi bahasa. Adapun yang diserahkan kepada Allah kaifiyahnya bagaimananya. Eh cuma memang ada ucapan-ucapan yang disalahpahami oleh ahli ahli bid'ah. Eh, dan itulah kebiasaan ahli bid'ah. Jangankan ucapan ulama, firman Allah, sabda Rasul, mereka takwilkan, mereka pahami ya dengan pemahaman yang yang sesat. Ini adalah salah satu ciri khas alil bidah. Mengapa mereka tersesat? Karena mereka salah memahami ayat, salah memahami hadis, salah memahami ucapan para ulama as-salaf. Ya. Kata Syekhul Islam Imtemi rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan min ghairi tafsir arti eh kalau kita mendapati ucapan salaf eh kita memahami ayat-ayat sifat sifat tanpa tafsir Kata beliau, arada bihi tafsir al-jahmi al-mu'attilah. Yaitu kita tidak boleh mentafsirkan ala tafsir jahmiyah al-mu'attilah. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya para salaf mereka betul-betul memahami semua ayat-ayat Allah. Ya, sungguh batil kalau ada yang mengatakan salafus saleh itu menyerahkan makna sifat kepada Allah. Karena apa? Ya, itu banyak kekejiannya, banyak kezalimannya. Kalau dikatakan salaf itu menyerahkan maknanya kepada Allah, yang pertama seolah-olah salaf itu tidak paham tentang ya, firman Allah tersebut. Padahal eh, di sini kita bacakan. Seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid mengatakan, Aratul mushafa ala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma salasa aradat. Aku pernah mempelajari Al-Qur'an ya kepada Abdullah bin Abbas seorang ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat yang Rasul doakan dengan mengatakan Allahumma faqih din wa alimu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Abdul Abbas tentang urusan agamamu dan ajaya dia tafsir Al-Quran. Mujahid, seorang ulama tabi'in, beliau muridnya Abdul bin Abbas. Beliau pernah mengatakan, aku pernah memaparkan mushaf Ya, artinya aku belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran kepada Abdul bin Abbas tiga kali. Ya, artinya tiga kali khataman belajar tafsir kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian kata beliau, min fatihatihi ila khatimatihi. Dari Fatihah sampai an dari awal sampai akhir. Beliau khataman tafsir Al-Qur'an kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ukifuhu inda kulli ayatin minhu. Ya. Aku belajar kepada Abdullah Abbas satu ayat satu ayat. Setiap ayat aku apa? Dalamnya apa maknanya? Tentunya apa? Termasuk di dalamnya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Tidak mungkin tidak diajarkan oleh Rasul. Tidak mungkin tidak diajarkan oleh sahabat Rasul SAW. Kata Mujahid, Ukifuhu inda kuli ayatin minhu. Ya, aku berhentikan Abdul Abbas setiap ayat wa as'aluhu anha dan aku selalu bertanya setiap ayat tersebut kepada Abdullah bin Abbas. Maka sungguh batil, sungguh dolim kalau ada orang mengatakan salafus saleh dahulu itu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah, menyerahkan ayat sifat kepada Allah. seolah apa? Salaf tidak paham tentang ayat-ayat tersebut. Padahal seperti kata Mujahid, beliau bertanya kepada bin Abbas setiap ayat. Tentunya apa? yes termasuk di dalamnya ayat-ayat tentang sifat Allah Ar-Rahman, Al-Arsistawa, Baliyadahu, ya Mabesutotan. Makanya mujahid ketika mentafsirkan istiwa dengan mengatakan ala wartafa Allah tinggi di atas aras artinya beliau paham apa makna dari paya ayat-ayat sifat tersebut wa qala qatada rahimallah ma fil qur'ani ayatun illa wa qasamitu fiha syai'an Kata Qatada, seorang ulama tapi juga beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an kecuali aku telah mendengar tafsir tentang ayat-ayat tersebut. Ya. Dan tentunya sudah disampaikan tadi ijma salafus saleh ahli sunnah menetapkan ayat-ayat sifat apa adanya. Tidak ditawilkan macam-macam. Ya, sebagaimana kelompok ahli bidah tadi. Kemudian seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, beliau mengatakan inna akhadna al-Qur'ana an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asra ayat lam yujawizuhunna ilal asil ukhra hatta ya'lamu ma fihinna. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami juga seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan sesungguhnya kami belajar Al-Qur'an, ya tafsir Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka mengatakan kepada kami bahwasanya dahulu para sahabat ya ketika belajar ayat Al-Qur'an mereka apa belajar 10 ayat 10 ayat kepada Rasul SAW mereka dalami 10 ayat tidak pindah kepada ayat berikutnya sampai betul-betul kata mereka ya lamu mafihina paham betul apa tafsirnya fakunna nata'allamul Qur'an wal amal bihi kata para sahabat kami dahulu belajar Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya. Wa innahu sayarsul Quran ba'dana qaumun yashrabuna usur ma la yujawizu taraqiyahum. Namun kata para ulama tabi'in, nanti suatu saat Al-Qur'an ini akan diwarisi setelah mereka oleh kelompok ya yang mereka membaca Al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an seperti meneguk air. Cepat-cepatan, Yang penting apa? Setoran, ya ngejar setoran. Yang penting khataman, ya satu hari langsung khatam, bahkan setengah hari khatam. Namun layu jawi tarakiyahum, tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ya, artinya tidak paham apa arti Al-Quran tersebut. Makanya kata Rasul SAW, orang yang menghatamkan Al-Quran, eh kurang dari tiga hari tidak akan paham apa isi Al-Quran tersebut. Bal yujawizu hahuna wa wada'a Allah ala halqihi. Ya, intinya sekali lagi bedanya para sahabat dahulu mereka betul-betul mendalami tafsir Al-Qur'an ya dan tidak tergesa-gesa mengkhatamkan tafsir Al-Qur'an tersebut. Intinya sekali lagi semua ayat apalagi masalah sifat Allah dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para tabi'in para tabi-tabi dan ulama al-sunnah wal jamaah. Mangga sungguh dusta kalau ada orang yang mengatakan salafus saleh dahulu tidak memahami makna ayat-ayat sifat atau dari sifat hanya mereka mengatakan serahkan ilmu kepada Allah. Ini sungguh dusta ucapan mereka. Tuduhan kepada salah salah salaf itu tidak paham. Padahal sudah jelas mereka sangat paham tentang ayat-ayat tersebut. Eh, demikian pula ada bentuk tuduhan ya bahwasanya seolah-olah Rasul tidak mengajarkan kepada mereka ayat-ayat sifat tersebut. Ini sekali lagi kita sampaikan karena memang ada dai-dai penyesat umat yang mereka mengatakan salaf itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini adalah ucapan yang dusta, ya, kedip. Dan itulah agamanya alil bidah al kadib. Itu adalah agamanya alu al bidah. <clears throat> Kemudian kita teruskan ucapan Al Imam Abu Bakar ini. Walakin kama kola ta'ala alul hadis para imam-imam alul hadis mereka menetapkan apa adanya seperti yang Allah firmankan waya beka wajhu rabbika kekalah wajah Rabbmu ya kalau kita perhatikan dalam surat Ar-Rahman ada dua ayat yang mirip ya di sini ayat yang pertama di sini surat Ar-Rahman ayat 27 wa yabqullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi akan binasa. Kekalah wajah dzul jalali wal ikram. Yang wajah Allah itu disifati dengan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ya, perhatikan kata-kata wa yabqa wajhu, wajhu dengan dhamma Dul disifai dengan dul yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Pada akhir surat Ar-Rahman Allah mengatakan tabarakas murabbika zil jalali wal ikram. Ya, di situ menunjukkan bahwasanya wajah dalam ayat tadi itu betul-betul wajah hakiki bukan seperti yang dipahami oleh al-bidah itu hanyalah tambahan artinya kekala rohmu zat rohmu Ya, kita baca ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hal ini dalam ya masih dalam sarah tadi yang sudah kita sampaikan kalau Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Mukhtasar aswaiq sawaiq Al-Mursalah fata'ammal raf'a qauli ta'ala dzul jalali wal ikram perhatikan ya dhammah ya harokat dhammah dalam Dul Jalali wal Ikram ayat yang pertama tadi inda dzikril wajah ya ketika Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika wajarrihi atau wajarahu fi qauli ta'ala tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram Fadul wajah al mudaf bil jalali wal ikram lamakan al qasu al ikhbar anhu eh ketika Allah mensifati wajahnya dengan kemuliaan dan kebesaran memang itu tujuannya Allah ingin mengabarkan dia punya wajah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tidak sama dengan wajah manusia. Wadil mudhaf ilai bil jalali wal ikram fi akhir surah lima kanal maksud ainal musamma dunal ismi fata'ammalhu ketika pada akhir ayat eh, surat ya ar rahman eh, Allah me, ya, memberikan harokat jer yaitu kasrah zil itu untuk menunjukkan akan eh, kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang pertama tadi itu adalah wajah Allah sedangkan yang kedua adalah zat Allah. Maka tidak benar kalau ditakwilkan wajah Allah itu zat Allah. Karena apa? Kalau zat Allah sudah Allah sebutkan pada akhir surat Ar-Rahman tadi. Di sini intinya sekali lagi bahwasanya Itulah alusunah wal jamaah. Mereka betul-betul memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala anzalau bi ilmihi. Allah menurunkannya dengan ilmunya, penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sampaikan pada bab berikutnya tentang khusus ilmu Allah. Wa qala wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Dan manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki dalam ayat kursi. Wa qala falilail izzatu jami'ah. Bahwasanya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Wa qala wasama'a banainaha biaidin. Dan langit itu kami bangun eh dengan kekuatan kami ini sudah kita sampaikan kata-kata biaidin di sini bukan artinya tangan ya bukan berarti kita mengingkari tangan Allah tidak cuma bukan ini ayatnya Ayat yang lain banyak. Wayat baliyadau ma besutatan. Ma manaka antas lima makhluk biadaya. Cuma arti ayat di sini artinya kuatin. Eh, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Saimin rahimahullah ta'ala dalam syarah akidah al-wasitiyah. Ini dari kata-kata ada idu artinya kauya yakwa, kekuatan. Allah juga mengatakan awalam yarau an alladzi khalaqahum wa minhum quwwah Tidakkah mereka perhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada mereka. Penetapan sifat kekuatan bagi Allah. Ini yang tidak ada dalam tujuh sifat kelompok as'aria. Ya, kekuatan. Inna Allah huwa razzaq kuwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Fahuwa ta'ala dul ilmi. Allah memiliki ilmu. Wal kuwa kekuatan. Wal kudra kekuasaan. Wasam wal basar. Pendengaran dan penglihatan wal kalam dan ucapan. Kama kuala ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman. walitus ala aini. Dan ini afwan kemarin agak salah terjemahannya. Kita betulkan sekarang. walitus ala aini. Ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang pada waktu masih bayi dibuang ke sungai Kemudian Allah mengatakan dalam ya, surat Toha ayat 39 dan agar engkau wahai Musa itu diasuh ya dididik di atas aini mataku ya mat di sini artinya di bawah pengawasan mataku wasnail fulka bi ayunina dan ini tentang Nabi Nuh alaihissalam dan buatlah batera dengan mata-mata kami dan perintah wahyu dari kami. Di sini ingin kita bacakan dari ucapan ashikh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah taala tentang ayat ini agar kita lebih mantap lagi ya dan biar kita tahu bahwasanya apa yang kita sampaikan hanya sekedar meringkas saja dari ucapan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Intinya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya wah alusunah wal jamaah menetapkan sifat kedua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dari hadis tentang dajjal. Rasul mengatakan inna dajjal awar. Sesungguhnya dajjal itu memiliki dua mata namun cacat. Satunya buta total, satunya masih bisa melihat namun tetap cacat. Wa inna rabbakum laisa awar. Rasul mengatakan sesungguhnya Rob kalian tidak ya buta matanya, tidak cacat matanya. Dari kata-kata akwa di situ dalam segi bahasa Arab, al-akwa itu yang memiliki dua mata, cuma cacat. Ya, sedangkan Allah tidak cacat. Ini sudah kita sampaikan. Ya, di antara faedahnya ulama al-sunnah mengatakan kalau kita ya naudzubillah min ketemu dajjal di antara cara menyelamatkan diri kita betul-betul memahami akidah tauhid asma wa sifat. Di antaranya lewat hadis tadi, inna rabbakum laisa bi'awar. Adapun tentang ayat tadi, Allah berfirman ada lagi ayat yang lain juga mirip dengan ayat tadi, tajri bi'ayunina. Perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan mata-mata kami. itusna ala aini dan agar engkau dibawa pengawasan ayat mataku. Ini firman Allah al ya, mereka menuduh sunnah mentakwilkan ayat tadi, ya. Kok dikatakan pengawasan? Kok nggak dikatakan langsung ya mata Allah Subhanahu wa taala? Maka dijampaikan di sini oleh Syekh Muhammad bin Saimin, Anal ma'na fi hatain ayatain ala dhahiril kalam." Ya, Ahlus Sunnah selalu memahami sesuai dengan dohirnya firman Allah. Kata beliau, makna kedua ayat tadi sesuai dengan dohir firman Allah wa hakikatihi sesuai dengan hakikatnya akan tetapi walakin ma zahirul kalam akan tapi apa dohir kalam tersebut ya hal yuqal apakah dikatakan inna dohirahu wa haqiqatahu anna safina tajri fi ainillah apakah dohir ayat itu mengatakan bahwasanya perahu Nabi Nuh berlayar di dalam kedua mata Allah Apakah itu dohirnya? Ya. Au anna Musa alaihissalatu eh, wassalam irabba fawqa ainillahi ta'ala. Ataukah Nabi Musa itu ya dididik di atas mata Allah. Contoh ya, secara ringkas, orang Arab kalau dia menghormati manusia, mereka mengatakan alal ain waras. Ya. Yang paham atau yang pernah ngobrol sama orang Arab mungkin pernah mendengar istilah itu. Anta alal aini waras. Engkau di atas apa? Mata dan kepala. Apakah orang itu junjung di atas kepalanya? Tidak. Namun di situ ada unsur penetapan mata memang. Ya, namun bukan berarti dohirnya apa? Orang itu di atas kepala dan matanya. Di sini juga demikian. Memang bahasa Arab harus yang dipahami sesuai dengan bahasa Arab. Orang Arab ketika mengatakan tadi tajribi ayunina wa itusna ala aini itu bukan berarti seperti tadi. Eh dohirnya perahu Nabi Nuh belayar di dalam mata Allah. Na'udzubillah min dalik. Ya, makanya terkadang kata-kata dohir ayat ini harus diperinci juga. Antara ahli sunnah dan ahli bidah terkadang apa? Berbeda. Ahli bidah memahami sesuai dengan hawa nafsu mereka, sedangkan ahli sunnah memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Au yuqal inna dhahirahu anna safina tajri wa inallah tar'aha. Apakah dohirnya itu adalah perahu itu berlayar di bawah pengawasan ayat eh, Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan menetapkan mata bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya tanpa mentakwilkan. Eh, maka kata beliau Al awal anna la yaqtadil kalam bi muqtada khitabil arabi wal qur'ani namanazala bi lughatil arab. Adapun makna yang dohir pertama tadi itu tidak ada eh dalam kamus bahasa Arab. Eh perahu itu belayar di dalam matanya Allah itu tidak dipahami sama sekali. Seperti tadi orang Arab mengatakan anta ala ra'si wal ain, engkau di atas kepala dan mataku. Enggak mungkin dipahami, oh orang itu di atas betul kepalanya dan matanya. Itu dohirnya memang begitu, itu ya uslub bahasa bahasa Arab untuk mengatakan engkau orang yang aku hormati. Ya. Bukan dohirnya apa? Ala roksi wal ain. Demikian pula di sini. Meskipun tidak menafikan penetapan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ya dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Sekali lagi, intinya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat mata atau kedua mata bagi Allah sesuai dengan kebesarannya tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh takwil-takwilkan kepada makna yang lainnya, tidak boleh juga dinafikan. Tetapkan apa adanya. Kemudian Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah. Eh ya, ini penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapan dia mau berbicara, dia akan berbicara. Kepada siapa dia akan berbicara. Dan Allah ya, Allah firman Allah, ucapan Allah, itu kata al sunnah biharfin wasautin. Dengan huruf yang bisa ditulis dan dengan suara yang bisa didengar. Kelompok Asy'ariyah betul mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah. Ya, sudah pernah kita sampaikan tujuh sifat ya yang ditetapkan oleh Asy'ariyah di antara sifat apa? Al-kalam, al-haya, al-qudrah, al-irada, asma, al-basar, al-ilmu, al-kalam. Betul mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah. Cuma beda antara ya apa yang dipahami oleh al sunnah dengan kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah mengatakan kalam Allah itu kalau bisa diterjemahkan ya kalau Allah menurut Asy'ariyah al makna al qaim fi nafsillah artinya bisikan hati Allah itu yang dipahami oleh kelompok Asy'ariyah mereka mengatakan Allah punya sifat kalam cuma makna kalam itu adalah bisikan hati Allah artinya ketika Allah berbicara dengan Jibril itu Allah tidak bersuara namun Jibril memahami apa yang ada dalam jiwa diri Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipahami oleh kelompok Asy'ariyah. Maka Sunnah mengatakan kalau demikian ya kalian ini apa menyerupakan Allah dengan makhluk yang orang manusia yang yang bisu naudzubillah min dalik. Ya, mereka lari daripada menetapkan suara bagi Allah karena apa? Takut menyerupakan Allah dengan suara makhluk namun jatuh kepada penyerupaan Allah dengan zat yang penuh dengan ya, kekurangan dan cacat yaitu bisu. Nauzubillah min dari. Makanya Al-Sunnah sangat ketal membahas masalah sifat Allah ini. Karena apa? Kelompok-kelompok sesat mereka sangat banyak melecehkan Allah. Al-Sunnah wal Jamaah berdiri untuk ya mensucikan Allah dari takwil-takwil yang batil tersebut. Makanya kita katakan tadi, Bedanya al-sunnah wal jamaah dengan al-bidah demikian. Eh, penafsiran mereka dengan al-sunnah berbeda. Al-sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh oleh yang diajak bicara. Allah berbicara dengan Nabi Adam. Allah berbicara dengan para malaikat. Dalam dalam riwayat eh bahwasanya ketika Allah berbicara dengan malaikat dengan suara yang menjadikan mereka apa? pingsan. Ya, insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang masalah eh, Al-Quran Kalamullah. Eh, bahwasanya Allah bicara dengan suara. Jelas Rasul mengatakan demikian. Kalau masalah dengan huruf, jelas. Rasul mengatakan, Man kara harfa minal Quran. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran. Itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang dipahami oleh al-sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah mengatakan Allah berbicara dengan suara dan huruf yang bisa ditulis, bisa didengar oleh makhluknya. Al-Mu'tazilah beda lagi Kelompok Mu'tazilah mengatakan, ya Allah tidak berbicara-berbicara. Namun ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu maknanya Allah menciptakan suara lewat makhluknya yang didengar oleh Nabi Musa alaihi assalam. Ini beda lagi, lebih sesat lagi. Ya, berarti Allah sama, cuma sama ya dengan asaria bahwasanya Allah itu bisu tidak bisa bicara. untuk min dzalik. Ya, meskipun takwilnya beda. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di sini ditekankan oleh Allah takliman. Kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di sini Allah ingin menetapkan dan menekankan Allah punya sifat al-kalam. Makanya Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman. Kalau kita terjemahkan sungguh-sungguh Allah berbicara dengan Nabi Nabi Musa. Ya, ada kata-kata apa penekanan takliman Betul-betul Allah berbicara. Eh bukan Allah menciptakan pembicaraan tersebut dari lewat makhluknya seperti kelompok Mu'tazilah. Ya. Ada ya cerita kelompok ahli bidah, ya, mereka karena sudah tidak mau menetapkan sifat kalam bagi Allah, mereka ingin untuk mentahrif firman Allah ini. Kalau ayat yang betul wa kallamallahu Musa taklima. Allah sebagai subjeknya. Mereka enggak, mereka membacanya wa kallamallaha Musa takliman. Allah sebagai apa? Objek. Eh Allah nggak berbicara, yang berbicara adalah apa? Nabi Musa. Maka dibantah oleh kelompok ahli sunnah. Ya, ada seorang Arab Badui yang mereka betul-betul paham bahasa Arab. Kata dia, ya sudah, kamu ambil itu ayat wa kallamallaha terserah kamu apakan. Namun bagaimana dengan firman Allah wa kallamahu rabbuhu. Dan Robnya, Robnya Musa berbicara kepada Nabi Musa. Ini nggak bisa dicatat atik sudah. Wakalamahu pasti Rabbuhu karena sudah disebutkan objeknya. Wakalamahu Allah berbicara dengan Nabi Nabi Musa alaihi assalam. Ini makanya ada keterkaitan erat antara bahasa Arab dengan akidah ya orang yang nggak bisa bahasa Arab ya kemudian mengajar agama mengajar akidah maka banyak sesatnya ya apalagi dai salafi atau mengaku ahli sunnah nggak bisa bahasa Arab ngajar kitab ulama ya apalagi terjemahan saja ini sangat amat apa membahayakan sangat amat ya mengerikan karena sekali lagi tidak mungkin pembahasan-pembahasan akidah tanpa lewat bahasa Arab Ya, kalau orang awam nggak mesti ada masalah. Diajari yang benar, akan tapi seorang ustadz nggak bisa bahasa Arab, ini naudzubillah min dalik sangat berbahaya dol wa abad sesat dan menyesatkan. Wa qala innama amruhu ida arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila dia menghendaki sesuatu cukup dia mengatakan kun jadilah maka dia jadi. Ya. Ada ucapan ungkapan dari seorang ulama yang sangat amat indah tentang Nabi Musa Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena Isa bikun. Nabi Isa itu tercipta dengan firman Allah kun jadilah. Walaisa kun. Nabi Isa itu bukan firman Allah kun, walakin bikun kana. Akan tapi dengan firman Allah kun jadilah maka terciptalah Nabi Nabi Isa alaihissalam. Ini bantang kepada kelompok Nasara yang mereka mengatakan Nabi Isa adalah titisan Allah, adalah firman Allah, sifat Allah. Maka dikatakan Nabi Isa itu tercipta dengan firman Allah kun dan dia bukan firman Allah. Namun dia tercipta dengan firman Allah jadilah. Maka dia apa? Jadi sebagaimana makhluk-makhluk yang yang lainnya. Nah, di sini masih tetap ada penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Ya Allah mengatakan kun an yakul. Ya, dan insya Allah kita akan tambahkan lagi penjelasannya pada pembahasan Al-Quran Karamullah. Ya. Ini tentang masalah sifat-sifat yang wajib diterapkan oleh Eka muslimin dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Kita baca ya tambahan dari syarah ya tadi Aitekot Aimati Ahli Al Hadis yang dikarang oleh Syekh Hamad Al-Utsman Hafidzallahu taala di antaranya tentang tadi sifat ya asam wal basar itu kenapa digabungkan karena kata beliau jamal musannif baina sifat sam wal basar li'anna Allah jama bainahuma eh, karena memang Allah menggabungkan banyak dua sifat itu dalam firman-firmannya wa huwas samiul basir innallaha kana samian basira innallaha samiun basir banyak lagi firman-firman Allah yang di situ berkaitan dengan masalah ya dua sifat tadi. Adapun ya Allah menggab, eh, pengarang menggabungkan sifat al-qudrah, al-quwa, al-izzah kata beliau ada maknanya. Zakar al-musannif salasa sifat wa qarana jami'an wa al qudrah wal quwa wal izzah wa dzalika li anna ba'dha yarji ila ba'din. Itu karena apa tiga sifat tersebut, kekuatan, kekuasaan, ya, kemudian kemuliaan ada keterkaitannya, ada kaitan erat antara tiga sifat tersebut. Contohnya dikatakan dalam bahasa Arab izzatul kuwah, ya Allah memiliki kekuatan, kemuliaan. Dan Allah pun menggabungkan dalam firman-Nya wahwal qawiyul aziz dan Allah maha perkasa dan lagi maha maha mulia. Ya. Dan kata kalau kita apa dalami lagi kata para ulama, setiap nama Allah itu sangat amat mulia. Apalagi kalau digandengkan, pasti lebih mulia lagi, lebih bermakna lagi. Contoh di sini, Al-Qawi digandengkan dengan Al-Aziz. Bahwasanya eh, kemuliaan Allah itu dibarengi dengan apa? Kekuatan. Eh bukan sebagaimana makhluk. Kadang makhluk itu Al-Aziz. Eh dia apa? Jadi raja. Cuma sebetulnya dia lemah. Karena apa? eh, ya, dia kekuatannya itu di eh, ya, apa namanya dikelilingi oleh pasukan-pasukannya. Kalau dia sendirian, dia apa? Lemah. Namun Allah kesendiriannya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan apa? kekuatan. Sebagaimana ketika Allah menggabungkan antara Al-Aziz dan Al-Hakim, itu ada maknanya. Kenapa Allah menggabungkan ya dua sifat, dua nama tersebut yaitu untuk eh, menjelaskan bahwasanya Al-Hakim, kebijaksanaan Allah itu didasari oleh kemuliaan. Kemuliaan Allah, eh, keperkasaan Allah itu dibarengi oleh kebijaksanaan. Artinya Allah bukan sebagai manusia, terkadang manusia itu punya kekuasaan, punya kemuliaan, namun mendolimi. Namun kekuasaan Allah, kemuliaan Allah tidak mendolimi. Demikian pula ya kebijaksanaan Allah itu tidak diiringi oleh kelemahan, namun oleh kemuliaan. Intinya sekali lagi, nama-nama Allah ini penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan makna yang kalau kita cermati insya Allah mendatangkan banyak pengaruh dalam hati kita minimal ada tambahan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama dikatakan innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena mereka lebih tahu tentang nama-nama Allah nama, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu memahami nama dan sifat Allah, insya Allah semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada datang. aku hada wa akhir da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com